wa rahimakumullah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang saya cintai fillah pada kesempatan yang mulia ini, Alhamdulillah kita bisa bermajelis. Sobaha hadal yaum, pagi hari ini, di bulan Ramadan yang mubarak, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, diberi kesempatan untuk kita menunaikan ibadah siam, qiyam, Ramadan pada tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan ini dan beberapa pertemuan ke depan insyaallah taala kita akan membahas sebuah permasalahan semoga bermanfaat untuk kita semuanya terkait dengan islahul usrati li islahil mujtama. Upaya untuk memperbaiki keluarga, naam, untuk memperbaiki masyarakat. Tema ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah di antara pembahasan yang sangat penting ya memperbaiki masyarakat dengan kita memperbaiki mada al-usrah keluarga. Taib. Pembahasan yang penting lima ada. Kenapa demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Karena yang pertama eh, Nabi alaihi salatu wassalam ya, dalam hal ini hada ad-din hadhihi syariah agama ini ya syariat ini sangat memperhatikan bab ini islahul usrah memperbaiki rumah tangga memperbaiki kehidupan ya berkeluarga Islam sangat memperhatikan bisa kita dapatkan dalam ayat Al-Quran wa sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam. Taib. Di antara ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan tentang ya, perhatian Islam terhadap keluarga adalah firman Allah Jalla wa'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha al ayat Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya hidupnya seseorang dengan pasangannya di antara ayat min ayatillah. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya amrul usrah ya, urusan keluarga itu urusan yang besar di dalam syariat ini. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangannya seseorang dalam kehidupan berumah tangga min ayatillah jalla wa Di antara ayat ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika Allah ingatkan sebagian hikmah dari adanya keluarga itu litaskunu ilaiha agar kalian ya tenang kepadanya, mendapatkan ketenangan, mendapatkan mawaddah, mendapatkan rahmah. Ya. Taib. Ini jelas menunjukkan perhatian Islam terhadap al-usrah. Demikian pula ketika kita melihat hadis Nabi alaihi Wasallam, Wasallam, kita dapatkan bahwasanya Nabi alaihi Wasallam Wasallam demikian memperhatikan bab ini sejak awal sebelum keluarga itu terbentuk. Ya, sebelum terbentuknya keluarga itu, ya, Rasul Ali Shallallahu Wasallam sudah mewanti-wanti memberikan wasiat. Yang wasiat ini sangat berharga bagi kita, bagi umat Rasul Ali Shallallahu Wasallam untuk terbentuknya sebuah usroh, terbentuknya sebuah keluarga yang baik. Nah. Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, "Ida atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuh." Atau kama qala Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Khitab ya, hadis ini ditujukan kepada aulia, ya, para wali yang memiliki anak-anak putri, Ya, apalagi sudah umur-umur 16, 17, 18. Ya, ini sudah mulai ketar-ketir. Ketemu ikhwan khawatir. Ya. Ada yang tanya berapa umurnya. ini Sudah khawatir. Nggak usah khawatir, sudah ada aturan dari Nabi Ali Shallallahu Wassalam. Nah, ada bimbingan. Taib Nabi mengatakan idza ada man tarbauna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kamu seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, fazawijuh, nikahkanlah. Nah, sehingga merupakan hak bagi seorang wali termasuk juga hak bagi seorang anak wanita untuk menolak Ketika mendapatkan orang yang datang itu adalah orang yang tidak baik agamanya, tidak baik apa? akhlaknya. Kenapa Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya memberikan wasiat ini, bimbingan ini, agar keluarga yang terbentuk, agar usrah yang nanti akan ya terwujud adalah usrah yang toyibah, keluarga yang baik. Ya. Seorang aulia, seorang bapak rela melepaskan putrinya ngerti ini calonnya adalah orang yang baik agamanya. Ya. Baik akhlaknya. Tentu timbangan baik agama dan baik akhlaknya adalah dengan timbangan Alkitab was sunnah. Ini penting. Nah, Jangan baik agamanya adalah orang yang banyak amalan-amalan al-bidah wa muhdasat, wah ini ahli ini, ahli itu, amalan-amalan ternyata ada al-bidah wal muhdasat. Nah, ini bagus agamanya. Kenapa? Ya, nah, ternyata yang disebutkan adalah amalan-amalan agama yang tidak diajarkan ya di dalam Alkitab wa Sunnah. Taib ini dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang menunjukkan bahwasanya ya Islam memperhatikan urusan keluarga ini, amrul usrah. Taib. Kemudian yang kedua, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah yang menunjukkan bahwasanya usrah itu perkara yang sangat penting. Memperbaiki keluarga adalah perkara yang sangat penting. Kenapa ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah? Ya. Di antara sebabnya adalah karena ya usroh itu keluarga itu adalah madrasah. Madrasah sebuah tempat pendidikan yang mendidik anggota-anggota keluarga yang tadinya hanya suami istri kemudian akan bertambah itu keluarga biidnillah satu anak, dua anak, tiga anak, empat anak, ya. terus bertambah. Bahkan kalau Allah takdirkan bisa jadi ya satu keluarga itu bisa ratusan, ya kan? Nah, Anas bin Malik sampai punya anak seratus. Ya. Nah, kalau pondok yang baru mendirikan berapa anggotanya itu paling lima orang, sepuluh orang ya namanya. Ya, ya ini betul-betul sebuah keluarga itu madrasah, madrasah. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma akfir malahu wa waladahu. Ya Allah, nah, perbanyaklah hartanya, anaknya dan panjangkanlah umurnya. Wa bariklahu fi. Au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam dan berikan keberkahan kepada apa yang engkau berikan kepadanya. Doa Nabi terkabul Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Allah panjangkan umurnya, lebih dari 100 umur beliau. Jawazal mi'ah. Anas bin Malik ya. Lebih dari 100 umurnya. Putra beliau juga ya, kata beliau mengatakan ya, saya memakamkan keturunan saya ya, sampai 100 beliau memakamkan. Likas roti karena banyaknya anaknya, cucunya, Taib. Dan hartanya juga Allah Subhanahu wa taala perbanyak. Dibanyakkan hartanya. Taib. Maka mau tidak mau ikhwatil kiram ketika kita membangun keluarga berarti kita memiliki madrasah. Dan di masa-masa pandemi ini kita betul-betul merasakan ternyata keluarga itu adalah apa? Madrasah kan belum pernah ya, belum pernah terpikir. Nah, kita punya madrasah di rumah masing-masing saat ini. Masing-masing ya mendapatkan e, kondisi di mana dia harus mengajari anaknya. Dia harus memperhatikan anaknya yang tadinya anaknya pada belajar di pondok pagi sampai siang sekarang di rumah 24 jam bersama ayahnya, ibunya. Ya. Maka betul-betul rumah itu adalah madrasah. Nah kalau madrasahnya tidak baik, madrasahnya rusak, tentu ya akan membahayakan mana? Membahayakan generasi. Tidakkah kita ingat sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan bahwasanya rumah itu memang punya peran penting terhadap baiknya anak? Qala Nabi Ali salatu wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu terlahir dalam keadaan mada fitrah dalam keadaan Islam abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi mada? Majusi. Fa'abawahu yuhawidani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi apa? Majusi. Rusak akidahnya, rusak agamanya. Ini perkara yang paling pokok saja bisa rusak. Apalagi yang di bawah itu, akhlaknya, adabnya. Ya. Dia masih muslim alhamdulillah, tapi akhlaknya rusak, adabnya rusak ucapannya tidak baik, kasar, kotor, ternyata dari orang tuanya, dari ayahnya, dari ibunya, mungkin dari anggota keluarganya. Nah, agama saja bisa rusak. Fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajisanihi. Ya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau satu orang saja bisa dikatakan madrasah. Satu orang itu bisa dikatakan apa? Madrasah. Ya. Contoh para nabi, para rasul. Satu orang itu. Madrasah. Semua kebaikan bisa didapatkan dari situ. Akidah, akhlak, ibadah. Semua bisa dilihat dari siapa? Nabi Ali salatu wassalam. Bisa dipelajari dari Nabi Ali salatu wassalam. Ketika Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Inna Ibrahim kana ummatan." Nabi Ibrahim itu adalah ummah, padahal satu orang namun dikatakan apa? Ummat, ummatan. Kenapa ya khawatir kiram rahiman rahimakumullah? Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ijtama'a fihi kul khisalil khair. Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam terkumpul pada beliau ya sifat-sifat kebaikan semuanya. Akidah yang murni, ibadah yang baik yang agung, akhlak yang mulia ada pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka seorang ketika dekat dengan para nabi, para rasul, ya mendapatkan semua kebaikan. Dan di dalam eh, sejarah tarikh Islam ada penyebutan apa namanya eh, madrasah Ibnu Mas'ud misalnya. Kalau di Kufah terkenal dengan madrasah Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud dikatakan apa? Madrasah. Kemudian ada madrasah Abu Hurairah, ada madrasah Ibnu Umar dan seterusnya. Apalagi keluarga, dari sisi jumlah ya. Kalau keluarga itu tidak kita anggap sebagai madrasah, kita hanya menganggap madrasah itu ya yang di luar sana itu madrasah. Ya kita akan dikagetkan dengan banyak hal Namun, Kalau kita tidak menganggap keluarga itu sebagai apa? Madrasah. Ini perkara yang kedua, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah yang menunjukkan bahwasanya islahul usrah, memperbaiki usrah itu ya perkara yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, Ya ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Di samping keluarga itu adalah madrasah. Al-usrah, usrah itu adalah bagian yang terkecil setelah individu dari sebuah masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari usar. Dari usrah, usrah. Satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, empat, seterusnya jadilah mana? sebuah masyarakat. Nah, RT mesti terdiri dari beberapa keluarga. RW kan demikian, semua keluarga kalau dilihat. Yang ditanya berapa kakak, ya, berapa keluarga. Artinya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ketika ya Allahu subhanahu wa ta'ala biidnihi dengan izinnya, dengan karami, kemuliaannya, memperbaiki keluarga-keluarga muslimin, ya, maka masyarakat itu akan menjadi baik. Akan menjadilah sebuah masyarakat. Kenapa masyarakat yang ada pada zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam, masyarakat Madinah ketika itu, ya, menjadi masyarakat yang terbaik. Kemudian setelah itu Mekah juga dibebaskan menjadi masyarakat yang terbaik. Lima ada. Kenapa di zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam masyarakatnya adalah masyarakat yang terbaik? Karena kalau seorang melihat ya, keluarga-keluarga yang ada adalah keluarganya para sahabat. Afdalul kurun sebaik-baik generasi. Kalau Nabi Ali salatu khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat thumma alladhina yalunahum kemudian yang berikutnya para tabi'in thumma alladhina yalunahum kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in itu ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah keluarga-keluarga yang membentuk masyarakat di zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Haula mereka itu ikhwatil kiram adalah keluarga yang terbaik. Keluarga Abu Bakar As-Siddiq, keluarga Umar Ibn Al-Khattab, ya. keluarga Utsman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib, keluarga Az-Zubair Ibn Awam, keluarga Talha Ibn Ubaidillah, keluarga Abdurrahman bin Auf, keluarga Sa'ad Ibn Abi Waqqas, keluarga Sa'id Ibn Zaid, keluarga-keluarga yang agung, keluarga-keluarga yang mulia. Sehingga terbentuklah masyarakat yang apa? Yang terbaik. Tidak ada masyarakat yang lebih baik daripada masyarakat sahabat. Nah, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini setidaknya ya eh, tiga poin ya, kita ingatkan yang menunjukkan bahwasanya upaya untuk memperbaiki keluarga dan perhatian kita kepada islahul usrah adalah perkara yang sangat penting. Karena yang pertama ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah Islam memberikan ihtimam perhatian yang sangat besar terhadap keluarga ini. Nah, kan aneh. Islam memberikan perhatian kok kita tidak memberikan perhatian. Kemudian yang kedua, ya, karena madrasah itu sesungguhnya, karena keluarga itu sesungguhnya adalah madrasah. Madrasah. Nah, kalau kita menganggap ini madrasah, sudah upaya demi upaya untuk memperbaiki mesti akan dilakukan. Ya sama seperti ikhwanna yang ada di pondok, jazahumullah khairan, rapat demi rapat, ya. Setiap rutin rapat apa yang dibahas, ya. bagaimana agar pondok ini bagus? Ada masalah apa? Coba kita selesaikan. Ya. Ada problem apa? Coba kita luruskan. Apa yang kurang? Oh, kitab-kitabnya kurang. Ah, modul-modulnya kurang baik. Tidak cocok ini namanya. Pelajaran kelas 6 masa dikasih ke kelas 1 misalnya. Oh, ini harus diturunkan apa namanya? Eh, eh, tingkat kesulitannya misal. Oh, ini guru ini kurang cocok. Nggak cocok ngajar kelas 1. Coba pindah di kelas 3 barangkali lebih cocok. Apa maksud dari rapat demi rapat, musyawarah demi musyawarah di mana di madrasah itu? Agar madrasah itu betul-betul menjadi tempat belajar yang baik untuk anak-anak. Maka kita pun juga harus menganggap keluarga itu adalah madrasah. Maka seorang suami melihat terus bagaimana keadaan rumah tangganya, Nah, bukan hanya bab materi saja. Kalau bab materi mungkin sahal. Mudah materi itu. Kita ini sebelum ngaji, ya. Sejak dulu sudah sering ngomong. Sebelum kita ngaji, ikhwan, yang namanya keluarga itu tidak cukup hanya dengan apa? Materi, nggih Sejak dulu sebelum kita ngaji. Betapa banyak kasus-kasus keluarga ya, ayahnya kerja terus, ibunya ibu karir kan demikian, wanita karir terus. Nah. Ini direktur, ini direktris. Nah. Anaknya yang didik siapa akhirnya? Pembantunya. Ini kan cerita sebelum kita ngaji, ya atau enggak? Ya. Sebelum kita mengerti banyak tentang jalan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya. Baik. Nah, untuk apa itu harta yang banyak, rumah yang banyak, sementara harta yang paling yakni lebih daripada itu semuanya. Kalau harta kan habis sudah, anak ya, yang akan melanjutkan perjuangannya, yang akan e, mendoakan dia sesudah kematiannya. Lah kok diajari sama apa? membantu? Ya kalau pembantunya seorang ulama ya, sepertinya ceritanya tidak ada. Ya. Ala kulli hal ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Rumah itu madrasah. Ya. Madrasah. Kemudian yang ketiga tadi kita sebutkan ya. Karena yang namanya masyarakat itu mesti terdiri dari apa? Keluarga-keluarga. Ya. Nah, oleh karena itu, masyarakat muslimin rahiman rahimakumullah sekali lagi kalau kita membaca sirah Nabi, kitab-kitab hadis, kita dapatkan Nabi betul-betul memperhatikan bab ini, maka mari kita terlebih sebagai salafiyin, sebagai ahlu sunnah, sebagai orang yang mengatakan saya salafi, mengikuti jejak salaf, ya sudah semestinya punya perhatian besar dalam bab ini. Nah, kemudian masalah berikutnya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan, Ya. e, bagaimana kita memperbaiki keluarga? Sekarang muncul pertanyaan. Setelah kita tahu bahwasanya memperbaiki keluarga, memperhatikan bab usroh ini perkara yang besar, maka muncul pertanyaan berikutnya. Baik, muncul semangat. Oh betul juga, ini harus kita memperbaiki keluarga, membangun keluarga. Semada naf'al, apa yang harus kita lakukan? Taib. Yang pertama ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin ya. Karena contoh keluarga yang terbaik itu ada. Ada yang bisa dicontoh. Sesuatu kalau ada contohnya kan mudah. Nah, sesuatu yang ada contohnya mesti lebih mudah daripada sesuatu yang tidak ada pak. Contoh, orang yang pertama kali buat pesawat itu mumetnya bukan main, prosesnya. Tapi begitu pesawat sudah jadi, ya sudah nah. Cepat produksi pesawat itu. Ada contohnya. Dan kita bersyukur kepada Allah sekali lagi khawatir kiram karena Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita semuanya dengan adanya contoh yang terbaik yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa uswah wa qudwah. Linnasi jami'an. Tolak dan contoh untuk semua manusia. Bahkan al-jin wal-ins. Jin dan manusia. Subhanallah. Qala Allah Jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya telah ada untuk kalian pada diri Rasul alaihi salatu wassalam uswatun hasanah, tauladan yang baik. Tauladan yang baik dalam segala hal. Karena disebutkan mutlakon demikian, uswatun hasanah, ada pada diri Nabi uswatun hasanah, tauladan yang baik, tidak disebutkan dan tidak dirinci toladan yang baik dalam hal apa? Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam toladan yang terbaik dalam segala hal. Toladan yang terbaik di dalam berakidah. Toladan yang terbaik di dalam beribadah. Toladan yang terbaik di dalam bermuamalah. Toladan yang terbaik di dalam berdoa kepada Allah. Toladan yang terbaik di dalam beliau berkeluarga. Dan ini termasuk yusru hadzal din, ini termasuk kemudahan agama ini. Seperti dikatakan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Inna hadzal din yusrun, walam yushadad din ahadun illa ghalabah. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Agama Islam ini mudah, yusrun Walam yusyadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seorang itu memperberat dan mempersulit agama illa ghalabah. Kecuali dia akan dikalahkan. Tidak bisa dia mendapatkan kebaikan dengan apa yang dia buat itu. Hanya dengan agama yang datang dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam itu sajalah seorang akan mendapatkan mada kebaikan. Dan di antara Taisir minallah Allah, kemudahan dari Allah dan di antara hikmah Nabi Ali Shallallahu Wasallam memiliki keluarga yang banyak. Rasul keluarganya banyak ya, Nah, dan Rasul pernah berkeluarga sendiri, istri hanya satu. Ketika beliau bersama dengan siapa? Khadijah. Setelah Khadijah wafat, baru beliau memiliki zaujah lebih dari satu. Beliau menikahi Aisyah dan Saudah. Nah, Kemudian setelah itu beliau memiliki azwaj, ya, keluarga-keluarga yang lain. Hafsah, Zainab, dan seterusnya. Sehingga siapapun yang ingin melihat bagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam membangun keluarga sangat mudah. Lihat di keluarganya Aisyah, dia akan mendapatkan keluarga yang terbaik. Melihat di keluarganya Hafsah bintu Umar, ya bersama Nabi Ali salatu wasallam akan dia dapatkan keluarga yang terbaik. Bagaimana Nabi Ali salatu wasallam berkeluarga dengan saudah maka beliau mendapatkan dia akan mendapatkan keluarga yang terbaik. Bagaimana kehidupan Nabi dengan Khadijah maka ini adalah keluarga yang mubarakah yang diberkahi. Naam. Salat dan yang baik, ikhwatul kiram. Tidak ada yang tidak ada contohnya. Terus kurang apa ikhwatul kiram? Wa hadza nikmatun 'azimatun min Allah. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Coba kita sebutkan satu kisah ini saja Khatil kiram yang menunjukkan bahwasanya keluarga nabi adalah keluarga yang terbaik dan memang mendukung ya bagi perjuangan nabi alaihi salatu wasallam. Allah pilihkan untuk Nabi alaihi Wasallam pasangan-pasangan yang mulia. Ya. Nabi belum diutus menjadi rasul di umur yang ke-25 tahun ya menikah dengan siapa? Khadijah. Ya, wanita bangsawan yang terkenal akhlaknya mulia. Ya, yang terkenal kebaikan apa namanya? eh, dirinya, kedermawanannya. Ya. Khadijah. Dan Khadijah juga mendengar tentang Nabi Ali Shallallahu Wasallam sebagai seorang yang ya tidak ada yang tidak kenal Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Beliau terkenal dengan Al Amin, ya, orang yang sangat dipercaya. As-Sadiq, Sadiqul Amin. Ini sebelum diutus menjadi apa? Rasul. Sampai orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin itu kalau Nabi sudah ngendiko, Nabi sudah membuat keputusan sudah semuanya setuju. Ini tampak ketika mereka berselisih ketika Ka'bah itu rusak kebanjiran, banjir rus, apa namanya melanda Mekah rusak sehingga perlu dipugar itu apa namanya Ka'bah dibangun kembali. Al-muhim selesai pembangunan Ka'bah. Begitu selesai, ribut mereka ini. Terkait dengan Hajar Aswad. Semua merasa paling berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Semuanya paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di, tem di tempatnya. Kadu yakdadilun. Hampir-hampir mereka saling berperang dan membunuh dengan sebab itu mungkin. Akhirnya Allah beri taufik. Allah beri jalan keluar dengan mereka bersepakat kita minta hukum, saran, keputusan dari orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Begitu mereka dapatkan, ternyata yang masuk pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah, tidak ada satupun yang tidak bergembira. Al amin. Datang al-amin. Taib. Dan Nabi pun membuat sebuah keputusan yang mungkin di luar pemikiran manusia. Beliau bentangkan sorbannya, beliau mengangkat apa namanya? Hajar Aswad diletakkan di atas sorbannya, kemudian semua orang-orang yang berebut itu untuk membawa ujung-ujung apa namanya? sorban. Semua membawa. Sebuah keputusan yang tidak pernah dilupakan oleh orang-orang musyrikin. Artinya ini gambaran ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk ya Nabi alaihi salatu wassalam pasangan yang terbaik sebagaimana juga Allah memberikan anugerah kepada Khadijah bintu Zam'a eh, Khadijah bintu Khuwailid ya. suami yang merupakan sayyidul awwalina wal akhirin menikahlah keduanya ya terlahir dari keduanya orang-orang yang terbaik nah terlahir enam orang dari pernikahan keduanya ada Al-Qasim, ada Abdullah, ada Ruqayyah, Zainab, kemudian apa namanya? Fatimah radhiyallahu taala anha. Baik, eh, lima nama. Baik, Ibrahim eh, siapa? Ruqayyah, kemudian Zainab, Fatimah, Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum ya. Baik, kemudian Abdullah, Al-Qasim, enam orang. Ya, dari siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Taib. Keluarga yang terbaik. Nasabnya jelas. Dalam keadaan di masyarakat orang-orang jahiliyah ketika itu banyak orang yang nasabnya tidak jelas. Bapaknya siapa itu tidak ngerti. Ya. Karena banyak model-model pernikahan dan Nabi Ali Alaihi Wasallam ya, orang yang ma'ruf nasabnya, demikian juga Khadijah radhiyallahu taala anha. Taib eh, di antara kisah yang insyaallah antum tidak tidak lupa adalah awal ketika turunnya apa? wahyu kepada Nabi Ali salatu wassalam. Nabi Ali salatu wassalam menjelang turunnya wahyu beliau sering pergi ke Gua Setiap malam, kadang bermalam-malam, berhari-hari ya, ya tahannas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyendiri merenungkan keadaan kaumnya dan seterusnya Khadijah selalu menyiapkan bekal kalau bekal habis Rasul baru apa kembali kembali lagi ke sana nah mendukung demikian nah, Khadijah nah. Sampai pada saat turun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Jibril mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." baca. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Kemudian dipeluk dengan kencang sampai sesak Nabi Ali salatu wasallam. Kemudian dilepaskan. Iqra, baca. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Terus sampai akhirnya ya diturunkan surat eh, Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam lam ya'lam. yakni gemetar Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Bulu kuduk beliau ya berdiri, nah. takut takut, khauf, nah. melihat Jibril yang belum pernah ketemu, nah. makhluk yang seperti ini. Maka pulang ke rumah dalam keadaan takut, dalam keadaan gemetar, kemudian masuk ke rumah mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Ya, pentingnya keluarga di situ, ikhwan. Ya, Khadijah tidak ikut cemas, nah, ya. diselimuti sampai kemudian tenang, kemudian ditanya ada apa. Ya. Maka berceritalah Nabi Ali salatu wassalam. Nah. Lalu apa kata Khadijah? Allah tidak akan menyanyiakan engkau. Karena engkau orang yang baik, engkau orang yang biasa membantu anak-anak yatim, engkau biasa membantu orang-orang yang susah, engkau biasa dan seterusnya. Disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi. Ini menunjukkan seorang wanita yang sempurna akalnya. Ya. Karena yakin betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin tidak akan menyia-nyiakan orang yang baik. Belum masuk Islam Khadijah, ikhwatul kiram. Yani belum datang dan mendengar apa namanya? Eh, naam. Baru mendengar apa yang diceritakan. Kemudian segera Khadijah mengajak kepada Warokoh bin Ibn Naufal. Ya datang ke sana mendengar cerita Nabi Ali Shallallahu Wasallam kemudian Warokah mengatakan hada namus yang datang kepadamu ini namus yakni malaikat Jibril ala jaa ila Musa yang datang kepada Musa kemudian Warokah mengatakan sungguh seandainya aku masih hidup di saat kaummu mengusirmu aku akan bela engkau mati-matian kata Warokah kemudian Nabi mengatakan apakah kaumku akan mengusirku Kata Warokoh, iya. Tidaklah seorang membawa seperti apa yang dibawa oleh Musa. Ya. Yang membawa agama ini kecuali Uziya, kecuali akan diganggu. Nah, tak lama setelah itu Warokoh meninggal. Ya, tidak menjumpai masa-masa apa namanya eh, perjuangan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Halakulihal ikhwatil kirab, keluarga Nabi ya adalah keluarga yang terbaik, uswah, toladan yang terbaik, dan kisah yang kita dengarkan tadi menunjukkan memang bagaimana indahnya keluarga Nabi Ali Shallallahu wassalam yang menjadikan beliau tenang di tengah keluarga itu ya seorang istri yang mendampingi untuk memperkuat suaminya dan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya sekali lagi tentang pentingnya islahul mujtama bi islahil usrah memperbaiki mujtama masyarakat dengan memperbaiki mata ya keluarga-keluarga kaum muslimin. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga <clears throat> apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan kaum muslimin. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.